Cukup, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak diresmikan di mahkamah. Biarpun dihadiri oleh sejuta orang. Itu kan maksudnya siri. Jadi siri itu yang belum dicatat di, di mahkamah, di KUA. Jadi siri mana? Sebab nikah itu tidak ada yang siri. Harus ada saksi. Hanya maksudnya yang tidak diresmikan itu bagaimana hukumnya. Asalkan ada ada dua saksi dan ada walinya dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ada saksinya, dua saksi, ada walinya, kemudian ada ijab kabul, pernikahan itu adalah sah. Ini secara syariat. Secara syariat semacam itu. Dan agar orang tahu ini sudah menikah supaya tidak dikatakan ini berzina. Dan mungkin, nah maka kami himbau nikah siri Hendaknya kalau anda seorang wanita jangan mau kalau dinikahi dengan tanpa surat nikah. Karena permasalahan takut panjang nanti. Jangan dibuka celah untuk berbuat dolim. Jadi masalah kalau ternyata laki-lakinya pergi jauh, bagaimana engkau mencerai? Kemudian waktu punya anak, bagaimana urusan akte dan ini? Jadi surat nikah ini adalah pengukuh akad nikah itu sendiri. Maka hendaknya kalau anda menikah, hendaknya pakai surat nikah itu untuk menjaga haknya agar tidak ada kesewenang-wenangan dan jika ada masalah mudah diselesaikan diangkat ke mahkamah karena ada suratnya kalau anda tidak ada suratnya ngadu ke mahkamah ditertawai waktu senangnya lupa waktu susah ingat ya itu biasanya gitu ngomongnya mahkamahnya nah, ini ini ini maka dari itu nikah siri secara hukum adalah sah cuman bagaimana hukum nikah siri apakah diperkenankan kita kami tidak menghimbau nikah siri biarpun secara hukum adalah sah akan tapi tetap kami menghimbau nikah yang benar karena nikah itu ada tujuan kalau ada orang menyembunyikan pernikahan, ada niatnya jelek. Ada yang niatnya baik. Karena kita tidak boleh sok tahu niatnya orang. Ada niatnya jelek karena takut apa? Takut nanti ada tuntutan ini ini ini. Saya hanya ingin seneng-seneng saja deh. naudzubillah Sehingga gampang ditinggalkan bukan? Bahkan mungkin ada yang saya tidak ingin punya anak dari dia, saya hanya ini. Ada niat yang tersembunyi. Ada niatnya baik. Niatnya baik misalnya. Ada seorang duda punya anak lalu anaknya belum sadar masalah bapaknya mau nikah lagi masih cemburu padahal ibunya sudah meninggal dunia sehingga bapaknya tidak boleh menikah gini-gini kalau menikah awas gini-gini sementara dia seorang laki-laki yang yang punya kebutuhan sehingga dia harus menikah dengan sembunyi tidak usah ngomong-ngomong dan wanitanya pun juga rela ini adalah niatnya baik untuk agar jangan konflik dengan anaknya dulu sementara dia punya kebutuhan untuk mencari yang halal menikahlah dia dengan sembunyi yang penting terjadi ik ikatan yang halal menikah Sampai nunggu waktu sampai anaknya ini adalah sadar. Mungkin dia adalah orang yang syahwatnya besar, takut terus terus dalam dosa, atau seorang wanita yang tiba-tiba rela nikah siri karena mungkin belum termasuk antara diantaranya adalah menikahkan siri anak-anak yang masih usia-usia sekolah misalnya. Kita tidak pengen resepsi dulu deh. Takut anakku tercurung dalam zina, ya sudahlah. SMA kelas 3 saya jodohkan dengan orang yang baru kuliah semester 1. Ya sudah nikah nak kamu saya resmikan pacaranmu pacaran yang halal nak ya akan nikah dihakiri keluarga dan sebagainya sudah nih nikah suratnya diatur nanti saja jadi ini bisa saja tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjeruh dalam zi zina sehingga di saat syahwatnya bangkit punya yang halal tapi tetap tujuannya adalah untuk nikah beneran bukan main-main bukan untuk dicerai setelah itu enggak Nah, maka dari itu nikah siri tetap hukumnya adalah halal. Cuman bukan dihimbau kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan keadaan tertentu macam-macam. Tidak bisa kita mengatakan nikah siri adalah zina, enggak. Ada saksinya dua, ada walinya. Baik. Kemudian bagi siapapun para ustadz yang menikahkan siri, tolong hendaknya hak cerai itu diambil saja. Atau diambil oleh tim. Misalnya kalau nikah di al bahjah ini siri karena sebuah hajat tadi, ya sudah, hak cerai saya pegang dulu. Kenapa? Khawatir nanti ada macam, ada masalah, lihat Suaminya pergi, lihat istrinya mau nikah lagi gak bisa karena belum dicerai. Mau ngaju ke mahkamah ditertawain, ngajunya ke saya. Buya, suami saya ninggalkan saya gak ada kabar kabarnya. Sudah kalau begitu sudah dilacak dan sebagainya, benar saya mencerai. Saya yang mencerai. Maka para kiai, para ustadz hendaknya hati-hati kalau nikahkan siri jangan dilepas begitu saja. Hendaknya hak cerai itu dipegang. Khawatir karena Anda menempati tempatnya seperti hakim tadi, seperti orang pelindung. Sebab kalau di hak cerainya tidak dipegang nanti takut bermasalah, suaminya jahat, nakal, ditinggal pergi, nggak ada kabarnya suruh nyerai nggak mau, biar kau tersiksa, nggak akan saya cerai sampai hidup, sampai apa? Sampai mati. Nah, ini bermasalah nanti. Maka para asatid tidaknya hati-hati mengambil hak cerai. Makanya biasanya atau begini bunyinya. Termasuk hanya maka hak cerai ada di tangan saya sampai surat nikah itu dibuat. Hak cerai ada di tangan saya sampai surat nikah di dibuat. Kalau sudah nikah, sholat nikah dibuat, saya tidak punya hak. Selesai. Ini diantaranya. Maka kami himbau kepada adik-adik putriku, jangan mudah mau untuk nikah siri, kecuali untuk tujuan. Tujuan yang sangat jelas. Tapi kalau ada tanda-tanda dibohongi, awas. Banyak wanita sering dibohongi. Dibohongi, nikah siri dibohongi. Tatanya tinggal, kasih anak empat, bingung tidak punya akte. Akhirnya bapaknya hilang. Nah, ini kan salahnya perempuan kalau nikah harus jelas dong, pakai surat resmi, ada akad, ada ini. Biarpun tidak harus pakai resep-resep itu menghabis-habisin duit, buat modal saja, buat warung. Gede resepsinya, besok bayar utangnya yang gede itu gak problem. Baik, ini saja insya Allah. Allah alam bisawab.